Bismillahirrahmanirrahim. Haqqu kabiril ikhwah ala sagirihim kahakil waladi kahakil walidi ala waladihi. Hak saudara tertua hak saudara tertua hak untuk ditaati, hak untuk didengarkan nasihatnya, hak untuk dipatuhi print, print perintahnya, hak untuk diadapi, apa diadapi ini? Ditawa, ditawa, doi. Kan anak ini teng bapak, teng wong tua, hormat, taat, bekti, kan ngerti nah? Nah, kakak tertua untuk mendapatkan perlakuan seperti itu dari adik-adiknya. Itu seperti hak orang tua atas anak-anaknya. Jadi ngeten, misalnya bapak kulo sedo, wali dalam keluarga itu Kakak laki-laki ter tertua. Misalnya bapak kulo sedo, terus adik kulo wedok enten sing durung nikah, Sopo sing kewajiban ngerabek nih? Kakak laki-laki tertua. Bapak sedo, adik-adik secili cilik SD. Sopo sing wajib membandani sekolah? Kakak laki-laki tertua. Niku waline. Niku waline minongko ganti dari dari bapaknya. Nah karena begitu bapak mati, kakak tertua yang menghandle semua tugas bapak. Golek nafkah kakak tertua, ono adik wedok sing rondo, sing kewajiban mikir adik rondo yo ya kakak tertua, sing wajib mikir pendidikan adik-adiknya yo ya kakak kakak tertua. Ngoten niku. Nah, krono kakak tertua oleh kewajiban sebegitu berat menggantikan tugas bapak, maka timbal baliknya adik-adik akan hormat bapak hormat wis gak enek bapak wis gak enek hormat yang sapa hormat kepada kakak tertua hak kakak tertua untuk mendapat ketaatan penghormatan perlakuan baik dari adik-adiknya seperti hak seorang bapak atas atas anaknya. Ngeten. Bapak Ibu tentu adik-adik akan napa? Akan sadar menghormati kakak niki wajib, manut kepada kakak niki wajib. Asal kakak itu jadi orang yang layak dimanuti, layak, yang layak dihormati. Iso dadi kakak tenan. Begitu bapak sedo, ekonomi dia nyukupi, nggarap sawah pinter, ngelakokne dagangnya pinter. Sehingga sedone bapak itu bagi adik-adik nggak terlalu terpukul. Tetap sekolah, tetap kuliah, tetap mondok, semuanya kakak. Dene ono kakak tertua, bapak sedo tambah sing durusi warisane. Ya. Terus rokok rokokan Mas, SPP Mas, kalau ada wewe Eh. eh. Jadi jadi kakak tapi nggak bisa melakukan tugasnya bapak. Nggak bisa menggantikan tugasnya bapak. Tentu andai akhirnya adik-adik nggak bisa menghormati penuh, yo ya duduk salah adik-adik. lewong kakak nggak layak dihormati. Terus biasanya bapak biar dihormati bukan hanya mencukupi kebutuhan anak-anak, lebih dari itu ternyata bapak niku wibowo karena juga alim. Sholat juga beres, akhlak dijogo, perilaku baik, santun, sopan, konsisten, konsekuen. Nah kakak kalau ingin dihormati oleh adik-adiknya seperti menghormati bapak, yuk ya udu nerusne akhlake bapak ngoteniku. ku, Bapak tukang imami langgar, tukang imami tahlil, dadak kakake sekak ngucut. baru ngono, adik budal sekolah rasungkem nesu kurang ajar. Karo kakak rasungkem ciloko sampean. larut arep disungkemi yo ya, penampilannya yo kaya oh ya ngono ora pantes. Ngeten. Jadi hadis yang menyatakan hak kakak tertua ya seperti hak ayah itu ketika kakak itu benar-benar bisa menggantikan peran peran orang orang tua, kebutuhan sehari-harinya, tanggung jawab ngentas nih adik-adik plus pancen akhlaknya kena dicontoh. Nah, plus alim sehingga karena alim ku ngandani adik iso. Dek, ngene loh Dek. biar apa iku ngene. Lek pas ngene-ngene iki wiritane ngene. Salat sing bener ngene, Dik. Iki wiritan iki Hizib Nasori waca nen biyen Abah biasa maca. Kakake pancen ngunu-ngunu kuwi ya ngalim. Jadi adik menghormati pancen layak. Lah jadi kakak ra tau ngaji goblok ngono ya. Atau lek misalnya nggak ngalim, lek misalnya nggak ngalim, begitu abah seto bimbing adik-adik niku sering disewanakan teng para ula, ulama. Enek apa-apa gantinya nasihat dari abah itu nanti nasihat dari para ula, ulama. Kakak namun ngeterne nyewanakan bimbing. oleh iso ngono tenan. Niki jan kakak tenan. Adik wajib menghormati krono kakak wis tanggung tanggung jawab temenan Ojo kepenaan tadi kakak. Hmm, maris manut aku. Hmm. Iki sampean sakmene tu manut titik ae. Kakak sing akeh dhewe ojo ngun Tupeh tadi kakak adik dimpoki iya, Ngertas nggih? E? Adik-adik gantinya bapak hormat takzim bekti neng kakak. Kakak ganteni bapak tanggung jawab teng adik-adik dunia sampai akhirat. Yang paling repot, yang paling repot, kita sebagai adik. Nah, dua kakak, nggak patek main, kadiniam. Hmm. Apa kadiniam? Tidak main. Ini paling repot. Jadi adik ini wajib manut. Tapi dimanuti ya rapantes di ini panutan ini paling repot. Makanya idealnya ya kayak kulo matur Atas bawah niku podo podo api. Eh.